Adab itu perkara yang paling penting. Ke masjid penting, tapi adab masjid lebih penting. Karena kalau orang ke masjid tanpa ada masjid nanti tidak dapat barokahnya. Ya, rapat-rapat lagi sama ya. Belakang, belakang, belakang, belakang. Maju maju boleh, maju maju boleh. Nego nah. jalan cakap cakap cakap. Duduk di bawah, nah, duduk di bawah, rapat-rapat. Duduk ke bawah, rapat-rapat. Nah. Para sahabat ini orang yang sudah korban habis-habisan beragama tapi Allah berfirman kepada mereka mafhumnya kalau kamu tidak menjaga adab habis semua amalan kamu La tarfa'u asfatakum فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون Kalau kamu tidak menjaga adab kepada Nabi Maka Amalan-amalan kamu semua hapus Habis Sedangkan kamu tidak merasa Nah kita jaga adab kan nah, Duduk yang baik Yang masih dudun deglek kayak di warung itu maju maju nah. maju maju masuk nah itu rapat rapat tuh rapat tuh nah. rapat rapat depan depan maju maju nah nah gitu menjaga adab adalah perkara yang sangat penting. Adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah, adab dengan kitabullah, adab dengan para ulama, adab dengan seluruh umat Islam. Rawatul mukmin azimah menyakitkan hati orang Islam itu itu dosa besar kita harus punya adab dengan orang Islam. Semua amal Sholat yang kita pikir bukan hanya bagaimana sholat Adab-adabnya sholat Adab itu bagaimana Mau Mengagumkan satu amal itu maksudnya apa saja yang untuk mengagungkan amalan nah itu namanya adab kalau kita ngaji terus deglek bersandaran itu ya kurang adab nah, ya enggak malaikat iya kurang adab kita harus bersikap hajat sangat hajat kepada agama sangat hajat kepada Allah hajat sangat perlu sangat hajat sangat perlu sangat membutuhkan pahala Allah sangat membutuhkan pertolongan Allah nah, kalau lungguh dekilek itu tuh ya ada apa enggak? Nah, gitu. Ada enggak? hmm, buatan batek ya. ini semua ya. adab masjid adab dengan Quran itu dulu ada orang namanya Osman Abo hmm. itu dia itu yang menurunkan raja-raja Turki keturunannya itu orang jadi orang hebat-hebat Salah satu keturunannya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan ibu kota Romawi di timur. Hmm. Yaitu yang namanya Konstantinopel. Sekarang terkenal dengan Istanbul tahun 1400 sekian. Ini keturunannya Osman Agho ini. Nah, Osman Agho itu kok bisa punya keturunan hebat-hebat itu bagaimana? Salah satu amalannya itu ada. Beliau ini kalau masuk rumah, kok di rumah itu ada Al-Quran, nggak berani duduk, berdiri aja untuk menghormati Quran itu. Nah, kayak begitu. Akhirnya satu hari dia itu mimpi dari punggungnya itu keluar pedang-pedang yang menyebar ke seluruh dunia. Ditakwilkan oleh para ulama, oh nanti keturunan kamu akan jadi pejuang-pejuang menyebarkan Islam kemana-mana. Oh, akhirnya betul. Jadi kalau kita ingin punya keturunan-keturunan yang soleh, yang baik itu dijaga ada. Pokoknya apa saja yang ada kaitan dengan agama kita muliakan, kita agungkan ini namanya adab. Adab kepada Al-Quran, adab kepada Sunnah Nabi, adab kepada orang Islam ini juga ada kaitan dengan Islam, maka kita harus suruh mati orang Islam itu juga karena Allah. Nanti itu barokahnya anak cucu kita insya Allah jadi orang baik. Kalau orang nggak mau jaga adab, dalam kitab Imam Ghazali Ihya itu diceritakan orang itu kalau menghormati orang dunia dan tidak menghormati orang agama nanti anaknya sulit jadi soleh. Ya. Ini satu hari itu ada ulama, ini padahal itu ulama ini. Ada raja lewat, maka saking ya terkesan dengan raja jadi dia berdiri menghormat raja itu. Maka dinasihati sama gurunya, oh kamu kok menghormati orang dunia Nanti anak kamu nggak bisa jadi, jadi kiai lagi nggak bisa jadi ulama lagi Anak kamu jadi awam nanti Betul malah yang Jadi ulama Anaknya nggak bisa jadi ulama Suruh ngaji tuh ngantuk aja <laughs> Gara-gara dia ini Terlalu menghormati orang dunia Karena dunianya Ya apalagi menghormati orang maksiat tambah nemen nih. Hormati menghormati orang maksiat nanti anaknya bling-bling. Ini cerita ini diceritakan Imam Ghazali semuanya Maka nah, Adab penting nggak? Penting, dakwah ya penting. Tapi adabnya dakwah lebih penting lagi. Ngaji penting, tapi adabnya ngaji lebih penting lagi. Sholat itu penting, adabnya sholat lebih penting lagi. Masa lebih penting untuk kita pikirkan. Karena kalau tidak ada adab, semua amalan itu akhirnya kosong. Digambarkan para ulama, kalau orang itu nggak punya adab dalam amalan itu seperti orang itu menyampaikan hadiah kepada seorang raja. Oh raja besar, hadiahnya juga bagus. Tapi nah, memberikannya itu loh, memberikan hadiah itu tidak pakai adab. Dia datang pada raja itu pakai celana kolor, undela undeli, diberikan tangan kiri. Ini hadiah ini bagus loh. Hmm. Maka oleh raja ditampel, pong. Saya nggak perlu dengan hadiah kamu, minggat kamu. Oh, bocah ron juga ngene. Iya. Nah, ini raja semuanya kan. Allah Swt itu tidak perlu dengan amalan kita. Dialah yang menciptakan semua raja. Kalau kita ini amal tidak dengan sungguh-sungguh adab itu nanti ditampel. Gua apa malam gue itu rakanggu. Nah, ada. Insyaallah mereka Nah kita adat namanya ya ini latihan. Tapi ada orang memberikan hadiah pada raja. Hadiahnya sebetulnya tidak begitu berharga. Tapi dia datang dengan sopan, pakaiannya sopan, ngomongnya sopan, duduknya sopan. Akhirnya dihargai oleh raja itu. Oh bagus kamu. Ini hadiah ini sangat saya sukai. Padahal raja itu nggak perlu sebetulnya. Nah, begitulah amalan kecil dengan adab nilainya besar. Amalan besar tidak punya adab, nanti tidak ada nilai. Jangan kita hanya di masjid ya, adab, jangan di masjid cuma delosor kayak ular gitu. Nggak ada adabnya, itu nanti barokahnya kurang. Ini belum bayan nih malaikat. Ini baru mukaddimah bayan. Ya. ya adab nih. Orang kafir mereka menjaga adab dapat barokah. Itu raja Romawi menerima suratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka suratnya itu dihormati sama Raja Romawi itu. Disimpan, dihormati. Maka Nabi mengatakan, oh kekuasaan dia akan terus sampai kiamat. Akan ada terus kekuasaan orang Rom itu. Orang Rom itu siapa itu? Orang Rom itu orang darat itu, orang bule itu namanya kan. Itu gara-gara mbahnya dulu punya adab dengan Nabi. Suratnya Nabi dihormati, akhirnya anak cucunya masih kebagian walaupun kafir kebagian bagian dunia walaupun akhirat gak dapat tapi Raja Persi kurang ajar gak punya adab dikasih surat sama Nabi disobek-sobek suratnya oh. Nabi mengatakan hancur kerajaannya nah, ambruk sudah gak punya lagi kerajaan jadi semelaikan orang kafir saja punya adab dengan Rasulullah masih dapat barokahnya walaupun cuma di dunia. Nah kalau orang iman dapat barokahnya dunia dan akhirat. Maka kita ini harus jaga adab. Insya Allah malaikat jaga adab. Di gara-gara menjaga adab itu orang Romawi masih punya kerajaan gara-gara tidak menjaga adab orang Persia hancur. Nah, kita jaga adab.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 من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Hadirin muliakan Allah Ta'ala Dulu kita tidak ada di dunia ini Kemudian Allah telah mendatangkan kita ke dunia ini Dan sebentar lagi Allah akan keluarkan kita dari dunia ini Sudah menjadi keputusan Allah Siapa saja yang didatangkan ke dunia ini Pasti akan keluar dari dunia ini. Nggak ada orang di dunia terus menerus nggak ada. Orang-orang suci tidak lama di dunia ini, para nabi, para rasul, para wali-wali Allah tidak lama di dunia ini. Orang-orang jahat, peron, Korun, Haman, Yahudi, Nasrani juga tidak lama di dunia ini. Kenapa? karena manusia ini memang diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia ini. Manusia diciptakan oleh Allah untuk kehidupan yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Inilah berita besar yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Yang terakhir Nabi Agung Muhammad SAW. Ada berita besar telah datang kepada kita. Apa berita besar itu? Setelah dunia ini adalah akhirat. Inilah berita besar yang membuat Dedekan jantungnya para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Yang membuat mereka tidak bisa tenang tidur waktu malam, tidak bisa makan enak waktu siang. Yang membuat mereka ini tidak sempat untuk melirik kepada kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Karena berita besar telah datang bahwa setelah dunia ini adalah akhir, kekal abadi selama-lamanya negeri yang luas sangat-sangat luas kalau beruntung tidak kayak orang di akhirat di surga Allah subhanahu wa ta'ala ahli surga yang paling kecil derajatnya mendapat bagian seperti dunia seisinya lipat sepuluh kali. Seluruh kenikmatan yang di, yang bisa dibayangkan oleh manusia dan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh manusia di sana semua ada. yang bisa dibayangkan, yang tidak bisa dibayangkan, semua ada semua sana. Kenikmatan model apapun ada. Kenikmatan jasad. Orang ahli surga sehat terus tidak akan sakit selama-lamanya. Ganteng, tambah ganteng, tambah ganteng, tambah hari, tambah ganteng. Tambah hari, tambah tampan, tambah hari, tambah cantik. Kenikmatan tempat. Istana-istana dari emas, dari intan. Sungai-sungai dari susu, dari madu. Dari arak yang tidak memabukkan. kenikmatan rohani, mereka dikasih ketenangan, ketentraman yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun saja selain mereka. Kenikmatan teman-teman yang baik mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Kenikmatan kerajaan mereka menjadi raja-raja besar Wa ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan Segala macam kenikmatan telah Allah siapkan untuk mereka. Sebaliknya kalau celaka di sana tidak seperti celaka yang ada di dunia ini. Celaka yang sangat-sangat dahsyat. Seumpama malapetaka yang ada di dunia, kesusahan-kesusahan yang ada di dunia ini dikumpulkan menjadi satu nggak ada apa-apanya dibanding kesusahannya orang yang ada di neraka sebenarnya nggak ada apa-apanya seluruh kesusahan yang bisa dibayangkan yang tidak bisa dibayangkan ada di sana inilah berita besar yang semestinya kita pikirkan, kita renungi bagaimana kita akan menghadapi negeri akhirat ini. Orang kafir tidak menggubris berita ini. Alah, yang penting makan, minum, ya sudah. Sudah itu kan menurut kamu. Menurut pencipta alam semesta ini bukan sudah. Masih akan ada kehidupan yang panjang. Dalam kehidupan yang panjang di akhirat ini tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang mengamalkan agama Allah dengan baik. Yaitu orang-orang yang mengikuti para rasul, para nabi, para sahabat, itu saja yang selamat. Orang-orang kafir merasa bangga dengan hartanya Merasa bangga dengan teknologinya Merasa bangga dengan kesehatannya Itu karena kebodohan mereka Apakah gunakan kesehatan? Apakah gunanya teknologi? Apakah gunanya harta? Apakah gunanya ketenaran? Apakah gunanya dunia semuanya ini? Kalau akhirnya kamu jadi intipnya neraka. Nah. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kamu terpesona, tertipu dengan kemewahan orang-orang kafir di dunia ini. Kesenangan yang sebentar. Kemudian jadi intent neraka. Nah, coba semalikan. Yang pantas kita syukuri, yang pantas kita gembira dengannya, ini adalah agama ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi Fabidhalika falyafrahu Dengan rahmat Allah dan anugerah Allah yaitu agama ini Hendaklah mereka bergembira ria Dengan agama ini kita gembira, senang Huwa khairum mimma yajma'un Agama ini lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir itu apa yang dikumpul orang kafir? Tanah, batu, semen, beton aluminium, apa lagi? Emas, perak, karet, kayu gelondong. Nah, itu yang dikumpulkan orang-orang kafir. Setelah dikumpulkan, kumpulkan, kumpulkan banyak Terus tinggal mati kerikil satu saja tidak dibawa. Maka melihat orang kafir itu kasihan sebetulnya mereka. Melihat orang Amerika, orang Cina, orang Belanda, kasihan mereka itu. Kerja siang malam akhirnya nggak ada yang dibawa, kerikil satu pun nggak dibawa. Kalau nggak dibawa aja masih lumayan. Sudah nggak dibawa masuk neraka lagi. Maka kehidupan orang kafir itu kehidupan yang mengerikan. Walaupun dia itu namanya presiden, namanya jenderal peta, namanya konglomerat, namanya apa saja mengerikan hidupnya itu. Karena kehidupan dalam rangka menunggu panggilan kejahatan. Jadi Tapi kalau orang iman walaupun melarat, miskin, nggak punya apa-apa, sakit, mengkis-mengkis, kehidupannya itu indah. Karena kehidupan dalam rangka menunggu panggilan surga. Masya Allah. Inilah berita besar yang harus kita dengar Nah sekarang umat ini yang didengar bukan berita itu Dunia dalam berita nah, Itu yang didengar Berita-berita kecil didengarkan Berita besar tidak didengarkan Kalau ngaji ngantuk nah, Ini termasuk penyakit yang sangat bahaya Berita besar tidak didengarkan, berita kecil diolah-alik, diolah-alik, dipikirkan, direnungi. Sampai di masjid pun masih cerita sepak bola. La haula wa la quwata illa billah. Ini musibah ini malaikat Inilah musibah. hmm. Dimulaikan Allah SWT Apa yang akan kita siapkan untuk kehidupan yang kekal tadi? Yang kita hadapi ini bukan masalah setahun, dua tahun. Yang kita hadapi masalah jutaan tahun, miliatan tahun, triliun-triliun tahun nggak ada habisnya. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Otak kita ini kecil, nggak mampu menghadapi masalah yang gede-gede ya begini. Maka Allah SWT kirim para nabi, para rasul untuk membimbing kita dalam menghadapi kehidupan yang selama-lamanya Manusia itu semelekan tidak bisa bimbing manusia itu nggak bisa. Karena manusia itu setiap orang punya pikiran masing-masing, ya kan? punya pendapat masing-masing, punya selera masing-masing. Maka manusia itu nggak bisa suruh mimpin manusia nggak bisa. Maka Allah kirim orang yang di atas manusia derajat keilmuannya, yaitu para nabi. Para nabi itu layak untuk nuntun manusia ini. Kalau manusia kok dipimpin manusia biasa, itu sama juga dengan kambing dipimpin kambing. Kira-kira selamat apa enggak mereka? Kambing suruh pimpin kambing, ini pimpinan kambing, ah, kamu pimpin kambing-kambing seluruh pemboro ini. Nah, ya kambing nggak ngerti, weh, weh, opo, wisenya. Kambing itu yang memimpin manusia. Harus makhluk yang di atas kambing baru bisa memimpin kambing ini. Ini mau ada truk lewat ini loh. Jangan di situ. Tewabrak loh. Nah. Ditabrak juga diomongin gak ngerti. Suang blok keluar terus. Eh, eh gitu. Jadi kalau kambing yang mimpin jangan kambing, kambing yang memimpin manusia. Nah kalau manusia yang mimpin siapa? Yang mimpin para nabi. Ya nabi sudah tidak ada, ya nabi sudah tidak ada. Tapi mereka punya ilmu yang diwariskan kepada pewaris-pewarisnya, yaitu para ulama-ulama. Insya Allah, kan? Insya Allah. Lah ciri khas kehidupan para nabi yang harus kita ikuti. Itu apa? Di antara ciri khas kehidupan para nabi, mereka ini punya yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngadepi masalah apa-apa, Allah, ini para nabi begitu. Hai Nabi Ibrahim ngadepi Namrud, menghadapi masyarakatnya, menghadapi macam-macam. Hasbunallah, cukup Allah. Para nabi itu begitu. Para nabi itu paham betul semua makhluknya hanyalah makhluk Allah. Tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Tidak wujud kalau tidak diwujudkan oleh Allah. Tidak hidup kalau tidak dihidupkan oleh Allah tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah maka mereka itu menghadapi siapa saja hasbunallah cukup Allah ya kita harus belajar begitu insyaallah malaikat jadi kalau kita ini hati kita kepada makhluk berharap kepada makhluk takut kepada makhluk itu sebetulnya kita ini salah paham salah paham Nah mulaikan Allah Ta'ala kata para ulama Orang yang takut dengan makhluk itu Kefahamannya kalah dengan anjing Anjing itu kan Kalau ada tongkat Dia tidak takut kan Tapi kalau tongkatnya sudah dipegang sama orang Terus diginikan Oh dia takut hmm. Karena dia tahu tongkat tidak bisa apa-apa tanpa digerakkan oleh orang. Kancing itu. Lah orang iman tuh begitu. Makhluk tidak bisa apa-apa kalau tidak digerakkan oleh Allah. yang ditakuti Allah. Kalau yang ditakuti makhluk itu kayak anjing itu takut sama tongkat. Lihat tongkat langsung lari. Tidak, anjing itu melihat tongkat malah untuk main-main untuk main-main. Tapi nanti kalau sudah dipegang orang tongkatnya ini, lo langsung kain-kain melayu. Hmm. Maka siapa saja manusia, jin, setan, apa, semua yang menggerakkan, yang mengajarkan, yang mewujudkan, yang mengendalikan hanya Allah. Maka orang beriman itu hatinya kepada Allah. Ini ciri khas kehidupan para nabi. Ciri khas kehidupan para wali-wali Allah begitu. Begitu juga yang dicontohkan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Musuh di depannya, belakang, depan, kanan, kiri. Iya karena aku dua, iya karena stain. Hanya engkau yang aku sembah ya Allah. Hanya engkau yang aku mintai tolong maka musuhnya terlempar semua depan belakang kanan kiri ini jurusnya Rasulullah ini jurusnya adalah iya karena butuh wa iya ke nastain ini harus dipelajari sebagai orang iman ada jurus SH jurus apa lagi kerasakti ya, nah. Jurus Rasulullah kamu belum tahu. Nah. Nah, ketika jurus Rasulullah tidak kamu pelajari, nah, jadi makhluk ke makhluk, makhluk ke makhluk, tambah hari kamu tambah jauh dari Allah, tambah lupa kepada Allah. Nah, akhirnya lama-lama nggak -lama kenal sama sekali. Maka menghadapi apa saja hatinya kepada Allah. Kemudian yang kedua malaikat, ciri khas kehidupan para nabi itu taat. Disuruh apa aja taat. Mereka punya kepahaman, taat kepada Allah pasti akhirnya sukses. Kalau nggak taat mesti celaka. Kayak Nabi Musa alaihissalam melihat ular gede Tiba-tiba datang perintah Allah, tangkap itu ular. Nabi Musa tidak maju mundur, langsung tangkap itu Tiba-tiba tidak apa-apa. Ular menjadi tongkat. Kayak Nabi Ibrahim, anak kamu, kamu sembelih. Disembelih, ternyata tidak mati, malah umur panjang jadi nabi. Nah ini semalekan taala. Para nabi itu ciri khasnya taat mereka paham kalau saya taat nanti mesti datang macam-macam barokah. Tapi kalau saya nggak taat, ini mesti bahaya. Urusan apa saja, saya taat. Urusan jawa yang kita pikirkan, bagaimana taat? Urusan ibadah yang kita pikirkan, bagaimana taat? Urusan apa saja, urusan keluarga, urusan apa saja yang kita pikirkan bagaimana Insya Allah kan orang yang taat itu nanti dia akan melihat bagaimana barokah-barokah akan datang dalam kehidupannya. Seorang nabi itu tidur sebenarnya kan. Terus mimpi. Nah mimpinya nabi itu hak wahyu mimpinya nabi. Kalau mimpi kita ini kadang-kadang puyuh munjuk. Ya. Karena kita pikir apa tahu-tahu terus mimpi. Kalau nabi itu kalau mimpi itu wahyu berarti benar itu. Mimpinya apa? Nanti kalau kamu bangun tidur, yang pertama kali kamu lihat, kamu makan itu. Terus yang kedua kamu, kali kamu lihat, kamu pendem dia. Maka bangun dari tidur, yang pertama kali dilihat Nabi itu gunung loh gunung nah gunung kok suruh makan yang bagaimana tapi Nabi itu nggak ada kok bagaimana bagaimana pokoknya Allah suruh memerintahkan kepada aku yang pertama kali saya lihat saya saya suruh makan iya akan saya kerjakan langsung dia berjalan berjalan menuju gunung itu setelah dekat itu kok gunung itu tambah mengecil, tambah mengecil, tambah mengecil, tambah mengecil. Tahu-tahu jadi sesuap manisan sak Loh, kok paling cilik? Ya. Diambil, loh, loh lagi. Ya. Jadi gunung itu loh setelah itu ternyata kecil, tahu-tahu jadi sesuap manisan eh, lagi. Ya. Terus mereka nontala dia berjalan Beberapa saat dia berjalan, Kaldo melihat bokor emas, piring dari emas. Yang kedua saya lihat disuruh mendem, maka langsung dia gali tanah dipendem, diuruki, ditimbun. Tapi begitu ditimbun, kok keluar lagi? Loh, kok keluar lagi? Timbun lagi, keluar lagi. Loh, kok keluar lagi? Maka dia berpikir, saya sudah menjalankan perintah Allah. Suruh mendem ya sudah saya pendem, keluar lagi bukan urusan saya, terus tinggal. Setelah itu dia mendapatkan wahyu lagi. Hei nabiku, kamu tahu itu? Apa yang telah terjadi? Saya tidak tahu ya Allah. Itu gunung tiba-tiba mengecil jadi sesuap makanan manis, betul? Betul ya Allah. Itu adalah gambaran orang yang taat kepada aku. Orang yang akan taat kepada aku itu pertama kali dilihat, uh, berat, berat, berat, berat. Tapi setelah dikerjakan, tahu-tahu manis, nggak apa-apa. Terus yang kedua itu, itu piring emas kamu pendem, Keluar lagi, pening keluar lagi. Itu apa itu maksudnya? Saya tidak tahu ya Allah. Itulah kalau orang itu beramal baik. Kalau orang itu beramal baik, ditutup-tutupi juga kelihatan lagi. Tutup-tutupi kelihatan lagi. Maka orang itu kalau amal gak usah pengen dilihat orang, pengen diketahui orang, gak usah. Nanti Allah akan tampakkan juga itu. Nah, walaupun amal baik itu kamu sembunyikan juga Allah tampakkan juga. Jadi begitulah semalaikan kehidupan para nabi, kehidupan taat. Pokoknya manut taat. Kemudian ciri khas kehidupan para nabi yang ketiga semalaikan sayang kepada umat. Sayang kepada umat. Ya memikirkan umat siang dan malam walaupun umatnya itu menentang umatnya memusuhi bahkan memerangi mereka ini sayang itu sama umat hari-hari berdoa untuk umat hari-hari mengajak kepada umat untuk supaya mereka selamat di dunia dan akhir. dan ini bulan Muharram ini adalah peringatan dari kerja para nabi itu tanggal 10 Muharram inilah Allah telah menolong Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Setelah dakwah sekian ratus tahun siang dan malam. Nggak ada orang gubris terus saja. Maka pas sebelum Muharram Allah tenggelamkan seluruh orang kafir di dunia. Wajalna ذُرِّيَّتَهُ humul baqin hanya keturunan Nabi Nuh saja yang tinggal di dunia ini termasuk kita selain keturunan Nabi Nuh sudah tenggelam semua habis hanya keturunan Nabi Nuh saja yang masih hidup jadi kita ini semua adalah monumen-monumen dakwah maksudnya gimana kita ini bisa hidup duduk di sini ini, ini barokahnya dakwah ya. Karena mbah kita dulu ikut Nabi Nuh. Akhirnya kita masih hidup sampai sekarang ini. Semua mbah kita dulu termasuk orang yang tidak ikut Nabi Nuh sudah tenggelam, nggak akan ada kamu itu. Jadi kamu itu ada itu barokahnya dakwah. Barokahnya mbah kamu mau didakwahi Nabi Nuh. maka kita ini syukur. Kadang-kadang setan itu datang kepada kita. Apa tuh hasilnya dakwah? Hasilnya dakwah ya kamu itu. Oh. Semua mbak kamu dulu nggak mau ikut Nabi Nuh. Oh, kamu nggak akan hidup di Temboro ini. Kamu bisa makan tempe, makan singkong gara-gara dakwah. Walaupun ada singkong penuh seluruh dunia, ada tempe penuh seluruh warung, kalau mbah kamu dulu tidak mau ikut dakwahnya Nabi Nuh, kamu gak akan bisa makan. Karena kamu tidak hidup, kamu nggak bisa makan. Betul nggak makan? Nah, ya isinya dakwah itu bukan perkara kecil, malah. Di dakwah itu ketika telah sampai ke tingkatan yang dikehendaki oleh Allah itu, oh itu melebihi bom nuklir semuanya kan. Kita menganggap dakwah itu ya kayak biasa ya. Jaulah, terakhir ngaji itu kan kayak biasa. Ini belum meletus semuanya kan. Seperti bom itu kalau belum meletus ya nggak apa-apa tuh ya kayak kendi gitu aja. Ini sudah meletus, sak kampung ngajur semua. Begitu juga dakwah itu sebenarnya kan kelihatannya memang oleh Allah belum diletuskan ya kayak biasa gelundang gelunding kayak kendi gitu aja gelundang gelunding nggak ada gunanya nggak ada kekuatannya tapi di nanti mereka kalau sudah sampai ke tingkat yang dikendaki Allah meletus maka kebatilan seluruh dunia ini akan hancur semuanya kayak zaman Nabi Nuh alaihissalam itu diperingati 10 Muharram Jadi jangan kita menganggap dakwah ini barang kecil, oh, keliru. Hmm. Anak kecil melihat bom, apa itu? Batu. Ya, ada apa-apanya. Tapi kalau orang sudah ngerti, oh ini gawat loh ini. Begitu juga amalan agama ini. Nabi Nuh telah buat dakwah ratusan tahun. Ini maghlubun pentasir Beliau doa, Ya Allah, saya ini betul-betul sudah ditindas saya. Bilalah saya, Ya Allah. Rabbi la alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun hidup di muka bumi ini. Tiba-tiba orang kafir seluruh dunia tenggelam semua. Ini untuk kita memahami bagaimana kekuatan barokahnya dakwah. Karena anak-anak kecil, anak-anak kita itu di SD itu sudah diajari. Tahun 45 Amerika ngebom Jepang. Kota Hiroshima, Nagasaki memet. Nah, maka anak-anak kita itu tahunya, oh, bom antum itu. buat Nah. Maka saya ledek itu anak-anak kecil itu gua itu apa tuh le ya, yang itu ngerti gua matum itu ya, kacang antum itu tunggale hmm. kacang antum beli itu tak we ya, rasa percaya hmm. Bledok sudah itu ditulis dalam sejarah. Ayo nah, iya, sejarah bledok. Hmm. Ini kalau menurut ilmu mustalah hadis itu beli itu karena tidak ada sanatnya yang jelas. Hmm. sananya itu cuma kira-kira jari nih hmm. rawinya itu orang-orang kafir tapi ini betul kok sudah mutawatir alah mutawatir apa itu so. tapi ini dalam Quran ini loh ini pasti ini nah. nah, ini berita dari Nabi ini pasti bahwa dengan dakwah itu tenggelam orang kafir seluruh dunia bukan Hiroshima Nagasaki. Ya sudah saya terima Hiroshima Nagasaki benar, terus nggak apa-apa. Tapi ini ada yang lebih gede lagi, bomnya Nabi Nuh. Seluruh dunia tenggelam semua. Tapi yang aneh, yang beriman tidak tenggelam. Ini aneh tuh. Dan juga di dalam Sebelum Muharram ini Allah telah tolong Nabi Musa alaihissalam setelah dakwah sekian lama dan Fir'aun itu tambah hari tambah memusuhi tambah memusuhi Allah tenggelamkan Fir'aun dan pasukannya di tengah lautan kalau zaman Nabi Nuh Allah jadikan seluruh dunia lautan kalau zaman Nabi Musa karena yang didakwai Nabi Musa tidak seluruh dunia Orang sudah berjajar-jajar kemana-mana Yang didakwai itu orang Mesir Makanya orang Mesir aja yang dihukum Dilemparkan ke lautan Zaman Nabi Nuh ini enggak Orang manusia di dunia masih sedikit Manusia di dunia masih sedikit Maka Nabi Nuh itu dakwah hampir ke seluruh manusia Maka akibatnya seluruh manusia yang menolak ditenggelamkan semua oleh Allah Maka sebelum Muharram ini adalah bulan peringatan bagi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Bahwa kalau kita mendakwakan agama Allah itu dengan sabar, dengan yakin, dengan tertib. Nah. Bala ing tasbiru wa tattaqu. Nah. Sabar, takwa, Caranya perjuangan itu diterima oleh Allah harus sabar. Sabar itu bagaimana? Orang mau, orang nggak mau, terus. Ada teman, nggak ada teman, terus. tertaku dan takwa. Takwa itu bagaimana? Seluruh kehidupannya ikut tertib. Jangan buat maksiat. <coughs> tertib lahir, tertib batin. Terus yang ketiga, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Doa terus istighosah. Doa terus, sabar dan takwa. Nah, akhirnya ditolong oleh Allah. Sebaliknya semalekan. Kalau ada empat perkara dalam perjuangan, maka perjuangan tidak ditolong oleh Allah. Pertama ada hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridu dunya ini penyakitnya perjuangan kalau empat ini ada perjuangan nggak akan berhasil yang pertama kali fasal fasal itu tidak ada keberanian untuk meneruskan perjuangan. Jereh, gak wani berjuang, gak wani korban. Watana zatum kedua bertengkar. Perjuangan itu sudah bertengkar, gak akan ada berkahnya, kalah. Maka orang-orang yang suka bertengkar itu harus kita bungkem. Kamu jangan ngomong aja. Nah pertengkaran itu menghilangkan barokahnya perjuangan. Kemudian yang ketiga, itu tidak taat dengan pimpinan. Kalau perjuangan nggak mau taat sama pimpinan, wah, sudah nggak ada berkahnya. Yang keempat, mingkum mayuri itu dunia. di antara kamu ada yang menghendaki dunia. Jadi kalau perjuangan itu yang digendaki kemuliaan dunia, harta dunia, kedudukan dunia, maka perjuangan itu tidak akan berkah. Yang pertama kali apa? Fasel. Fasel itu tidak ada keberanian untuk meneruskan perjuangan. Yang kedua kali bertengkar. Yang ketiga kali tidak taat dengan pimpinan. Yang keempat kali menghendaki dunia. Ini perjuangan akhirnya di mogok di tengah jalan nggak bisa jalan. Tapi kalau ada yang ini ahli badar, ittastaghithuna rabbakum istighosa nangis satu malam lalu. Ya hayu ya Qayyum, ya hayu ya Qayyum, semalam-malam untuk nangis para sahabat. Terus kedua sabar. Jangan jadi orang manja. Malam markas agak dingin dikit tuh sudah, wah kedinginan masuk angin. Alah, eh, alah. Masuk angin nggak apa-apa kalau keluar angin udah repot. Eh. Masuk angin nyamuknya banyak. Ini kalau orang ini nggak mau sabar ini akan sukses. Terus ketiga takwa. Nah, takwa itu tertib. Jangan buat maksiat. Jangan jauhlah dengan melirik wanita di jalan. Oh, jalannya nggak berkah nanti. Maka semoga Allah Ta'ala Kalau tiga ini ada Selalu doa Takwa, sabar Maka perjuangan kita akan ditolong oleh Allah sebagaimana perjuangan para sahabat, sebagaimana perjuangan orang-orang dulu. Insyaallah malaikat. Nah, untuk itu kita latihan malaikat. Biar perjuangan kita ini barokah. Biar kita mati sebagai pejuang. Nah, barang siapa yang mati dalam memperjuangkan agama Allah, alahu amaluhu man mata murabita, alahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Barang siapa mati dalam keadaan ribat dalam keadaan perjuangan agama Allah. Ujriyalahu amaluhu ila yaumil qiyamah, maka dia dihitung amal terus sampai hari kiamat. Wa aminal fattan dan nanti dikubur dia tidak akan ditanya sama malaikat mungkar nakir lagi. Malaikat mungkar nakir melihat orang yang mati dalam perjuangan itu melihat di kuburnya. Wah ini sudah mati dalam perjuangan, sudah banyak susah payah di dunia. Nah, jangan diganggu sudah biar tidur aja di kuburan. Nah. Tapi kalau orang yang di dunia suka tidur aja, langsung, hei, tangi, nah, mandro juga, oh, ngewel, ngewel, ngewel. Nah. Iki kowe nemu turu wes suwe neng dunia, saya gak iso turu turunnya gue. Nah. Tapi neng uang neng gue suka berjuang sewali eh malaikat izin iki ning dunya wis sukeh kesel eh, wis ben turu wae nam naumatul arus biarlah dia tidur seperti tidurnya teman dan baru nah sudah tidur gak ditanya ini semalekan kalau kita mati di dalam perjuangan maka semalekan tala kita mau latihan berjuang maka yang niat ini ustadz-ustadz sudah banyak belajar agama maka mereka lah yang harus jadi soft awal. Kalau satu saat yang mau keluar satu tahun silahkan berdiri ke belakang. Taqabbalallah. Hmm, Taqabbalallah. Kalau satu saat yang mau setahun silahkan. Cash lo ini cash, cash, cash setahun. Hmm. Kemudian semalekan ini kita mau ngelirkan jamaah ke Irian. Nah, mau ngelirkan, mengirimkan jamaah ke Irian Jaya. Nah, apa namanya sekarang? Papua, ya, bang. ke Timika. Ini kita sudah ditunggu-tunggu di sana. Maka yang mau keluar ke sana empat bulan atau empat puluh hari silakan berdiri. Nah, silakan berdiri. Nah. Tuh dua tiga. Mana yang lain? Baru tiga nih. Yang mau ke Irian, yang empat bulan ataupun empat puluh hari, Silahkan beri itu bareng sama Pak Arif, Pak Sobirin. Nah. Kemudian yang kemana saja, empat bulan, empat puluh hari, Silahkan yang mau keluar empat bulan, empat puluh hari, tambah masa, sisa masa, silakan berdiri ke belakang. Monggo. Monggo. Monggo Pak Dulgoni. Mbak Nur monggo. Silakan. Ya mau keluar 4 bulan, 4 bulan hari, tambah masa, sisa masa. Insya Allah kita semua niat semua kan. Sedaya itikaf insya Allah ya. Saya itu Nah. Niki supaya itu tidak suasana mesin Nabawi itu mesin kita. Itikaf, nah itikaf damel adab, sundulosor. Yeah. Damel meladap-ladap, ngerti kabeh sudah balik itu no. Yeah. Terus mungkin jam telu wabeh pun tahajud kabeh nangis yang pangeran. Dalam satu hadis dikatakan kalau ada satu kelompok manusia, ada satu orang saja yang menangis, maka Allah akan selamatkan mereka. Nah. Jadi kita umat Islam ini sekarang gimana mana menderita. Kenapa? Di antara sebabnya karena sedikitnya orang yang menangis untuk umat. Hmm. Maka malam ini malam yang sebaik-baiknya untuk kita nangis. Insyaallah malaikat. Sekarang tiga tiga empat empat apa yang kita dengar diulang. Silakan, monggo.